Alhamdulillah Allah tabaraka wa taala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali melanjutkan pembacaan dari kitab Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin dengan memetik faedah-faedah dari tulisan Al-Allamah Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi taala alaihi dan pada pertemuan kita di malam hari ini kita memasuki bab yang kelima Kata beliau rahimahullah taala fi aqsamihi bi'tibari mahallih. pembahagian sabar ditinjau dari penempatannya. Kata beliau as-sabru darban, darbun badani wa darbun nafsani. Sabar itu ada dua macam. Ada kesabaran yang berkaitan dengan jasmani dan ada pula kesabaran yang berkaitan dengan jiwa atau rohani. Wa kullu minhuma naw'ani dan setiap dari dua macam ini juga terbagi menjadi dua macam. Ikhtiyariyun wa tirariyun. Ada sabar yang sifatnya pilihan, ada sabar yang sifatnya ittirari. yakni sesuatu yang uh, dia pasti mendapatkannya, bukan sebuah pilihan. Maka apabila ditinjau dari seluruhnya maka ini terbagi menjadi empat bahagian karena setiap dari jasmani ada dua macam jenis kesabaran demikian pula yang berkaitan dengan jiwa rohani juga terbagi menjadi dua bahagian berarti seluruhnya empat al awal bagian yang pertama al-badani al-ikhtiyari sabar yang berkaitan dengan jasmani yang sifatnya pilihan كتعاطي الأعمال الشاقة badan, البدن اختيارا وإرادة seperti seseorang yang menyelami amalan-amalan yang berat berat bagi tubuhnya berat bagi jasmaninya tapi itu sifatnya pilihan sesuai dengan kehendaknya dalam artian kalau dia tidak melakukannya pun maka itu pilihan dia itu pilihan dia misalnya dia bekerja di satu perusahaan atau satu pekerjaan yang membutuhkan kerja fisik yang berat. Maka itu kembali kepada dirinya. Apakah dia menerima pekerjaan tersebut atau dia meninggalkannya, mencari yang lain. Maka ini sifatnya ikhtiari. Ketika dia memilih untuk melakukan amalan yang berat. Karena itu adalah menjadi pilihannya, keinginannya. Yang kedua, al-badani yulittirari. Sabar yang berkaitan dengan jasmani yang dia pasti merasakannya yakni sesuatu yang menimpanya berdasarkan takdir Allah Jalla wa'ala yang dia tidak bisa menghindari dia pasti merasakan itu sehingga disebut ittirar yakni sesuatu yang pasti dia rasakan yang mengharuskan dia untuk bersabar kaitannya dengan jasmani dia kasabri ala alami darbi wal maradi wal jirahati wal bardi wal harri wa ghairi dhalik seperti bersabar atas rasa sakit dari sebuah pukulan yang dia rasakan atau sakit yang menimpanya atau luka yang dideritanya atau cuaca dingin atau cuaca panas dan yang selainnya yang dia tidak bisa menghindar mau tidak mau dia harus bersabar maka ini disebut as-sabr al-badani al-ittirari sabar jasmani yang sifatnya bukan pilihan, sesuatu yang yang menyerang dia, yang dia tidak bisa menghindari. Yang ketiga, an-nafsani al-ikhtiyari, sabar yang berkaitan dengan rohaninya, jiwanya, yang sifatnya pilihan. Kasobrin nafsi an fi'li ma la yahsunu fi'luhu syara'an wala aqla, seperti kesabaran jiwa untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik untuk dilakukan baik ditinjau dari sisi syariat demikian pula dari sisi akal maka dia meninggalkan apa yang tercela di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan itu sifatnya pilihan apakah dia hendak melakukan atau tidak namun masing-masing ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggalkan maka berarti dia memilih untuk senantiasa bersabar dalam meninggalkan hal-hal yang buruk dalam pandangan syariat atau dalam pandangan akal. Maka ini disebut an-nafsani al-ikhtiyari. Ar-rabi'u yang keempat, an-nafsani al-ittirari. Sabar yang berkaitan dengan jiwa rohani yang sifatnya ittirari. Sesuatu yang dia tidak bisa menghindarinya. كصبر nafsi an محبوبها qahran إذا حيل بينها وبينه seperti kesabaran jiwa yang dia terpisah dari sesuatu yang dicintainya itu mau tidak mau dia terhalang maka dia harus bersabar dia cinta kepada istrinya Lalu kemudian istrinya meninggal misalnya. Mau tidak mau dia harus bersabar. Dan itu sifatnya iterari. Dia cinta kepada anaknya. Anaknya meninggal. Maka dia harus bersabar. Ini kaitannya dengan kesabaran jiwa. Yang sifatnya iterari yang dia tidak bisa menghindarinya. Jadi ini empat macam jenis kesabaran. Dua macam berkaitan dengan kesabaran jasmani dan dua macam berkaitan dengan kesabaran rohani. Kata beliau, فَإِذَا عَرَفْتَ هَذِهِ الْأَقْسَابِ فَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِنَوْعِ الْإِنسَانِ دُونَ الْبَهَائِمِ Apabila engkau telah mengetahui empat bahagian ini, maka empat macam ini itu khusus dimiliki oleh manusia. Hewan tidak memiliki empat jenis kesabaran ini. Hewan, kata beliau, itu hanya memiliki dua jenis sabar yaitu sabar yang sifatnya ittirari. Sabar yang sifatnya ittirari karena hewan tidak memiliki akal dan tidak punya pilihan apa yang dia lakukan berdasarkan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kesabaran hewan itu hanya berkaitan dengan dua macam kesabaran jasmani yang ittirari dan kesabaran rohani atau jiwa yang sifatnya ittirari yang dia pasti merasakannya adapun yang sifatnya pilihan itu tidak dimiliki oleh hewan adapun hewan ya adapun manusia maka di sana ada sabar yang sifatnya ikhtiari dia bisa memilih menghindar atau tidak. Kata beliau, waqad yakunu ba'daha akwa sabran minal insan. Kadang-kadang ada sebagian hewan itu lebih mampu, lebih kuat kesabarannya daripada manusia. Dalam hal kesabaran di dalam menghadapi sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit. Itu hewan lebih kuat. Kadang-kadang lebih kuat kesabarannya daripada manusia. Hanya saja hewan tidak memiliki sabar yang sifatnya ikhtiari. Wa kathirun minan nas takunu quwwatu sabrihi fi an-naw' alladhi sharakahu fihi al-baha'im la fi an-naw' alladhi yahtassu bil insan fayu'addu sabiran wa laysa minas sabirin. Dan banyak dari manusia itu mampu bersabar pada jenis yang hewan pun memiliki kesabaran pada jenis itu. Nah manusia mampu dalam hal tersebut. Tapi sabar dalam kesabaran yang khusus dimiliki oleh manusia yang tidak dimiliki oleh hewan maka sedikit sekali dari kalangan manusia yang mampu bersabar. Namun dalam hal yang berkaitan dengan itirari yang sama dengan hewan itu manusia banyak yang mampu bersabar dalam hal itu. Sehingga kata beliau, dia disebut sebagai orang yang sabar, tapi tidak menjadi sebuah nama bagi dia untuk disebut sebagai as Bukan termasuk dari kalangan orang-orang yang memiliki sifat sabar. Meskipun kadang-kadang dia bisa bersabar pada jenis kesabaran tertentu. Seperti sabarnya hewan. Ya. Ketika dia sakit, dia bisa bersabar. Ketika dia uh, terpisah dari sesuatu yang dia cintai, dia bisa bersabar. Tapi dalam hal bersabar untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dari kalangan manusia itu tidak mampu bersabar dalam hal ini. Oleh karena itu seorang mukmin yang mampu bersabar dengan empat jenis inilah yang membedakan dia dari hewan. Oleh karena itu kata beliau, seorang yang bersabar ketika dia ditimpa musibah, sabar ketika sakit, sabar ketika mendapatkan ujian, bencana, atau kehilangan sesuatu yang dicintai, dia sabar, itu belum tentu dia menjadi orang yang benar-benar disebut sebagai as-sabirin. Karena kesabaran itu juga mampu dilakukan oleh hewan. Bahkan kata beliau sebagian hewan lebih kuat kesabarannya daripada manusia. Lalu pertanyaan yang berikutnya. Fahal yusharikul jinnul insa fi sabr? Apakah jin itu sama dengan manusia dalam hal empat jenis kesabaran ini? Kata beliau, iya. Karena jin itu statusnya sama seperti manusia. Sama seperti manusia. Karena empat jenis kesabaran ini, disitulah letak penerapan syariat. Disitulah terletak perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagaimana manusia mereka diperintahkan untuk bersabar dalam menjalankan perintah. Bersabar dalam meninggalkan larangan. Maka demikian pula jin. Jadi sama. Karena status manusia dengan jin itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai mukallaf yang diperintahkan untuk beribadah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki akal dan memiliki syahwat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka beribadah hanya kepadaku kepada Allah Jalla wa'ala jadi kata beliau maka hal-hal yang berkaitan dengan jiwa seseorang dalam penerapan syariat kedudukan jin sama seperti manusia. Jadi hal-hal yang kaitannya dengan jiwa seperti rasa cinta, rasa benci, iman, membenarkan, al-wala wal bara mencintai siapa yang patut dicintai dan memusuhi siapa yang patut dimusuhi, maka manusia dengan jin dalam hal ini sama. Sama. Adapun yang kaitannya dengan hukum-hukum secara fisik, jasmani seperti misalnya mandi junub atau membasuh anggota-anggota tubuh pada saat berwudu, pada saat beristinja, pada saat sunatan, khitan, mandi haid dan yang semisalnya. Kata beliau, "Fala yajibu musawatuhum lana fi kaifiyatihi." Maka tidak mesti ada persamaan antara kita dengan mereka tentang tata caranya. Karena itu berkaitan dengan uh, kondisi mereka, ya, bentuk penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka di atas bentuk tersebut berbeda dengan manusia. Ya, wallahu alam apakah uh, jin juga disyariatkan untuk mandi janabah atau beristinja misal wallahu alam. Maka ini yang beliau maksud bahwa hal-hal yang berkaitan dengan fisik boleh jadi terjadi perbedaan karena itu kembali kepada kondisi ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka di atasnya. Namun secara umum bahwa jin mereka pun mukallaf diberi beban untuk menjalankan syariat. Pertanyaan yang berikutnya, fahal tusyarikun al malaikatu fi syai'in min aqsamis sabri? Apakah para malaikat juga sama dengan kita dalam hal yang berkaitan dengan jenis-jenis kesabaran itu? empat jenis sabar. Apakah malaikat juga memiliki itu, empat jenis kesabaran itu? Maka beliau menerangkan al-malaikatu lam yubtalau bihawa yuharibu uqulahum wa ma'arifahum. Bal al-ibadatu wa ta'atu lahum kan nafasi lana. Para malaikat itu mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya hawa nafsu. Jadi malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Para malaikat itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki hawa nafsu yang dengan hawa nafsu itu memerangi akal mereka dan pengetahuan mereka. Namun ibadah dan ketaatan bagi malaikat itu seperti bernafas bagi kita. Ya. Sebagaimana kita ya bernafas. Maka ibadah bagi para malaikat itu bukan suatu beban bagi mereka. Ya. Seperti halnya mereka bernafas gitu bagi kita manusia ini. Tanpa beban. Karena malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan yang khusus. Mereka bukanlah makhluk yang diberi beban. Namun mereka adalah makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang terbuat dari cahaya, dari jenis ciptaan yang khusus, dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ya, oleh karena itu kata beliau fala yutasawwar fi haqqihim as-sabru alladhi haqiqatuhu thabatu ba'ithil aqli wad din fi muqabalati ba'ithis syahwati wal hawa. Sehingga tidak bisa digambarkan bahwa malaikat itu memiliki kesabaran. Yang hakikat sabar itu adalah teguhnya ya, pembangkit akal dan pembangkit agama seseorang di dalam menghadapi pembangkit syahwat dan hawa nafsu. Ketika seorang diajak oleh hawa nafsunya, lalu kemudian dengan keimanannya, dengan akalnya dia mampu menolak dan melawan hawa nafsu tersebut. Nah disitulah orang itu disebut sabar. Nah kalau malaikat tidak, mereka memang tidak memiliki hawa nafsu. tidak memiliki syahwat. Sehingga dari sisi ini mereka tidak disebut memiliki kesabaran gitu. Dari sisi itu. Tidak memiliki kesabaran seperti sabarnya manusia. Karena manusia terjadi pergolakan di dalam jiwanya. Antara ajakan kepada kebaikan dengan ajakan kepada keburukan. Ketika seorang bersabar, dia berupaya untuk menjaga keimanannya, membentengi dirinya agar dia tidak mengikuti hawa nafsu, maka itulah kesabaran. Ya. Jadi seperti yang beliau katakan bahwa ibadah yang dilakukan, ketaatan yang dilakukan oleh malaikat itu seperti bernafasnya kita manusia ini. Tidak dikatakan ketika seorang bernafas, Masya Allah orang itu sabarnya dia bernafas. Kan tidak. Gak dikatakan demikian. Itu orang Masya Allah. Tiap saat dia bisa sabar bernafas. Ya ndak? Ya, tidak disifati sabar dari sisi itu. Wa inka lahum sabrun yaliku bihim. Meskipun para malaikat itu memiliki kesabaran yang layak dengan kondisi mereka. Ditinjau dari sisi apa? Wa huwa thabatuhum wa iqamatuhum ala ma khuliqu lahu min ghairi munaza'ati hawa aw syahwatin aw tab'in. Yaitu teguhnya mereka dan istiqomahnya mereka dalam menegakkan apa yang mereka diciptakan untuknya tanpa mereka memprotes tanpa ada Eh, perlawanan dari sisi hawa nafsu atau syahwat atau satu tabiat tertentu. Jadi dari sisi ini iya, mungkin malaikat itu disebut dia sabar, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam hal apapun yang Allah perintahkan pada mereka, maka mereka melakukan dan mengerjakannya. Sabar dari sisi ini iya. Tapi kalau yang dimaksud sabar dari sisi ada gejolak, ada Asyirah pergolakan antara hawa nafsu dan iman lalu dia bertahan pada keimanannya maka malaikat tidak memiliki itu karena malaikat tidak memiliki hawa nafsu Lalu kata beliau fal insanu minna idza ghalaba sabruhu ba'ithal hawa wasyahwati iltahaqa bil malaikah maka manusia dari kita ini apabila kesabarannya itu mampu mendominasi kesabarannya itu mengalahkan ajakan kepada hawa nafsu dan syahwat maka dia disertakan dengan barisan para malaikat sama seperti para malaikat sebagaimana malaikat itu taat malaikat itu menjalankan perintah Allah maka manusia yang taat kepada Allah menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan hawa nafsunya maka dia sama seperti malaikat wa idza ghalaba ba'ithul hawa wasyahwati sadrahu iltahaqa bisyayatin dan apabila pembangkit hawa nafsu pembangkit syahwat itu mampu mengalahkan kesabaran dia sabarnya terkalahkan maka dia pun disamakan dengan para syaitan. Disamakan dengan para syaitan yang lebih mengedepankan hawa nafsunya. Wa in ghalaba ba'ithu tab'ihi amin al-akli syurbi wal jima'i sabrahu iltahaqa bil bahaim. Maka apabila pembangkit tabiatnya itu lebih mendominasi. Yaitu tabiat suka makan, suka minum, suka al-jima' berhubungan. Itu menjadi tabiat dia. Sehingga dia tidak peduli dari mana dia makan. Apakah dari sesuatu yang halal atau dari sesuatu yang haram. Dia tidak peduli dengan siapa dia berhubungan, apakah dengan istrinya atau dengan wanita yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagi dia adalah melampiaskan syahwatnya. Itu lebih mendominasi dan mengalahkan kesabarannya, maka dia disamakan dengan hewan. Disamakan dengan hewan. Hewan itu tidak mengerti tentang aturan ini yang halal, ini yang haram, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Boleh jadi anaknya sendiri yang dia datangi. Gak ada ikatan pernikahan. Makanan, dia asal melihat makanan, gak peduli makanan milik siapa. Dia gak nanya-nanya ini untuk dia atau untuk yang lain. Gak mikir dia itu. Maka siapa dari kalangan manusia yang seperti itu keadaannya, yang terpenting bagi dia bisa mengumpulkan harta. Yang terpenting bagi dia makan minum walaupun dia mengkonsumsi sesuatu dari yang haram atau dari penghasilan yang haram. Dia tidak peduli dengan siapa dia berhubungan. Berarti dia sama dengan hewan. Waliyadzubillah. Kata Qatadah rahimahullahu taala Khalaqallahu subhanahu al-malaikata uqulan bila syahawat. Allah Jalla wa menciptakan malaikat itu akal tanpa syahwat. Malaikat tidak memiliki syahwat, tidak memiliki hawa nafsu. Wa khalaqal bahaima syahwatin bila uqul. Dan Allah Azza wa Jal menciptakan hewan dengan syahwatnya tanpa akal. Wa khalaqal insana wa ja'ala lahu aqlan wa syahwah. Dan Allah menciptakan manusia dan Allah memberikan kepada manusia itu akal dan syahwat. Jadi manusia itu pertengahan antara malaikat dengan hewan. Malaikat memiliki akal tapi tidak punya syahwat tidak punya hawa nafsu. Hewan memiliki syahwat, memiliki hawa nafsu, tidak punya akal. Manusia memiliki kedua-duanya. Jadi manusia itu berada di pertengahan. Nah, tinggal nanti dilihat dia dominannya kemana. Kalau dia dominannya ke arah malaikat, jadilah dia seperti malaikat. Kalau ke arah hewan, jadilah dia seperti hewan. Kata beliau, "Faman ghalaba aqluhu syahwatahu fahuwa ma'al malaika." Barang siapa yang akalnya mengalahkan syahwatnya, maka dia bersama dengan para malaikat. "Wa man ghalabat syahwatuhu aqlahu fahuwa kal bahaim." Dan barang siapa yang syahwatnya mengalahkan akalnya, maka dia seperti hewan Tinggal kita melihat mau kemana kita melangkah. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu ayyakum. Semuanya kembali kepada kita. Allah Azza wa Jal menciptakan untuk kita akal. Dengannya kita bisa berfikir. Dengannya kita bisa memahami syariat. Oleh karena itu Allah Azza wa menurunkan kepada kita hujah. Diturunkan kepada kita Al-Quran. Diutusnya Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu dilakukan mimbabi iqamatil hujjah ala khalqihi. Untuk menegakkan hujah kepada hambanya. Ketika hujah telah tersampaikan, syariat telah tersampaikan kepada mereka. Ya, silahkan mereka yang memilih. Mau jadi malaikat atau jadi hewan. Kalau anda bersabar, sabar dalam menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan berbagai macam godaan, hawa nafsu dan syahwat dalam kehidupan dunia, maka anda seperti malaikat. <clears throat> Namun kalau anda lebih mengikuti syahwat, yang penting perut kenyang, yang penting banyak harta, yang penting kaya raya, yang penting jabatan tinggi. Lalu dia mengikuti hawa nafsunya tanpa melihat halal haram. Maka berarti anda seperti hewan waliyadzubillah. Ini ma'asyirah al-muslimin rahimakumullah. Bab yang kelima yang diterangkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Saya kira sampai di sini, ikhwan. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.